Kita masih pada pembahasan bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah tidaklah dilakukan penyembelihan karena Allah pada tempat yang mana tempat itu digunakan untuk melakukan penyembelihan penyembelihan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk Allah, bukan untuk jin, bukan untuk yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tetapi dia menyembelih di tempat di mana tempat itu juga dilakukan penyembeli, penyembelihan selain kepada Allah. Ya, artinya tempat itu dilakukan padanya bentuk kesyirikan. Secara khusus adalah penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil yang satu dari kitabullah dan satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Masjid Al-Dirar Allah Subhanahu wa taala firman ya di sini disebutkan ayat yang ke-108 saja dari surat Taubah kita baca dari 107-nya. Qala Allah Ta'ala walladzina attakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa yahlifunna in in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abadan la masjidun ustisa ala taqwa min awwali yawmin ahaku an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin dan yang menjadikan dan orang-orang yang menjadikan masjid diraran ya siapa mereka yaitu orang-orang munafikin ya kenapa mereka membangun masjid dirar dan masjid dirar ini posisinya berdekatan dengan masjid Kubah? Dan Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau nyampe atau sampai di kota Madinah ketika beliau hijrah. Ya. Nah, di situ ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib dari kabilah Al-Khadraj, salah satu kabilah yang besar ya di kota Yathrib. sebelum datangnya Rasulullah SAW Madinah bernama Yathrib. ya selain kabilah Aus kabilah Khadraj yang Abu Amir Ar-Rahib ini dia tanassar yaitu dia memeluk agama Nasrani ketika pada masa jahiliyah ya dan memiliki kedudukan sebagai tokoh bagi kabilah Khadrat ketika itu ketika Rasulullah SAW Begitu juga para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan orang berpaling dari mereka tidak mau berkumpul bersama mereka dan akhirnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang intinya akhirnya orang-orang yang seperti ini membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan disebutkan di antara makarnya Abu Amir Ar-Rahib ini dia datang ke Heraklius ya kaisar Romawi ketika itu ya karena dia seorang Nasrani dan Romawi bangsa Romawi adalah mereka apa, apa namanya pemeluk agama Nasrani meminta bantuan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijanjikan oleh Heraklius ketika itu. Nah, untuk mengatur strategi ya bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka menghimpun kekuatan, bagaimana mereka mengetahui kekuatan kaum muslimin ketika itu, maka Abu Amir Ar-Rahib ini menghubungi orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya itu orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Ya, strateginya bagaimana? Strateginya adalah mereka membangun masjid yang disebut dengan masjid Dirar ini. Ya, tentu mereka tidak menyamakannya masjid Dirar. Ya, dirar artinya bermadarat, ya, menimbulkan banyak madarat, tidak. Bukan mereka yang menamakan itu, yang menamakan itu mesti dirar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuannya adalah memberikan madarat untuk kaum muslimin. Dan mereka meminta untuk menguatkan ya hujah mereka mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid tersebut. Ya, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang mempersiapkan untuk pergi, ya, melaksanakan perang Tabuk ketika itu, dan menjanjikan untuk memenuhi undangan mereka ketika beliau kembali. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat Masjid Dirar ini yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan ya dan membakar Masjid Dirar ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, Walladzina tahadu masjidat masjidan dirara. Ya mereka yang menjadikan masjid ini sebagai dirar, madarat bagi kaum muslimin. Wa kufran. Ya, sebagai kekufuran. Ya, wa tafriqan untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan sebagai tempat pengintaian bagi mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Walayahlifunna ya, in aradna illal husna ya mereka betul-betul bersumpah bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan ini keadaan orang-orang munafik ya tidak segan-segan untuk men berdusta, bersumpah, bersumpah dengan kedustaan untuk meyakinkan orang bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Wallahu yashadu innahum lakadibun. Tapi Allah yang mempersaksikan bahwasanya mereka ini adalah para pendusta. La takum fihi abada. Ya, janganlah engkau ya, salat di masjid tersebut selamanya la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, artinya memang maksud dan tujuan masjid itu adalah untuk bertakwa dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk engkau ya salat di dalamnya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ya dan yang masukkan masjid di sini yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjid Kuba yang berada di dekat masjid Dirar tersebut ya Padanya terdapat orang-orang yang mereka mencintai untuk mensucikan, membersihkan diri-diri mereka dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dan membersihkan diri mereka. Ya ini sekilas kisah tentang Masjid Ad-Dirat. Qala kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Fauzan. Jadi ya, kita mengakhir yanha Allah subhanahu rasulahu an salati fi masjidid dirar alladhi banahu al munafiqun madarratan li masjid kuba wa kufran billah wa rasulihi wa talabu minar rasuli an yusalliya fi Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya untuk salat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik ya untuk memadaratkan memberikan madarat terhadap masjid Kuba. Ya. Dan dibangun di atas kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. takhidu min dalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum untuk menjadikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau beliau salat di masjid tersebut sebagai hujah untuk mereka. Ya, yubarirun ya untuk yubarir ya sebagai ini e, e, dalil kebaikan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah baik untuk menyembunyikan kebatilan mereka. adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu walam ya'lam qasdahu Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan mereka untuk melakukan apa yang mereka minta, yaitu untuk sholat di masjid tersebut. Dalam keadaan beliau belum mengetahui ya maksud jelek dari pembangunan masjid tersebut. Ya, yang kita sebutkan tadi ketika itu beliau bertepatan ya pergi ke Tabuk bersama kaum muslimin yang lainnya dijanjikan ya ketika pulangnya. Ya ketika itulah sampai beliau pada satu tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan menjelaskan tentang hakikat Masjid Kuba ter, eh, Masjid Dirar tersebut dan beliau merintahkan beberapa sahabatnya untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Fanahahu Allahu an dzalika wa hasahu 'ala shalah fi masjid Quba alladhi bunya ala taatillahi wa rasulihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk salat di masjid tersebut. Ya. Dan mendorong beliau untuk salat di masjid Quba yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya au fi masjidihi ala ikhtilafi bainal mufassirin bainadzari. atau di masjid beliau. Artinya di sini ada khilaf. Ya. La masjidul ussisa ala taqwa ini apakah maksudnya masjid Kuba atau apakah maksudnya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masjid An-Nabawi? Ya. ya. Yang demikian ini ya, kaidahnya kalau dalam ilmu tafsir selama itu tidak ada pertentangan, ya dipakai kedua-duanya. Ya, Masjid Kuba dibangun di atas ketakwaan, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi juga dibangun di atas ketakwaan. Ya. Al-ikhtilafin baina al-mufassirina fi Ya. Sesuai dengan perbedaan pendapat di antara kaum mufassirin apa yang dimaksud dengan masjid usisa alat takwa ini. Ya. Sebenarnya kita katakan kebanyakan mengatakan bahwasanya itu adalah masjid Kuba Ya, karena itu yang lebih dekat kepada Masjid Ad-Dirar. Suma asna ala ahli dalikal masjidi bitatahurihim minasyirki wan najasat wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yaitu memuji mereka yang salat di Masjid Kuba atau juga Masjid Nabawi Kenapa? Karena mereka berusaha membersihkan dan mensucikan mereka ya dari kesirikan, ya syirikan najis maknawi, maknawi dan dari an-najasat dari najis-najis yang sifatnya apa? Sifatnya uh, eh, hissi yaitu sifatnya fisik. Ya membersihkan karena itu sudah syarat. Ya, syarat sahnya salat seorang bersih dari apa? Bersih dari najis. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu dan Allah mencintai ya orang-orang yang memiliki sifat demikian ini. Ya ini makna secara global dari ayat-ayat yang kita bacakan. Munasabatul ayah lil bab. Lalu apa kaitannya ayat ini dengan bab? Babnya adalah tentang larangan menyembelih ya di tempat di mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hiya amkinah al muaddah lidzabhi li ghairillah alal masjid alladhi uidda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Ya, ini adalah kias mengkiaskan tempat-tempat yang dipersiapkan untuk dilakukan penyembelihan kepada selain Allah dikiaskan dengan masjid yang memang jadi bangun dan dipersiapkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kiasnya dari sisi Untuk me melarang, dicegah, dilarang orang untuk beribadah pada tempat yang seperti ini. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu as-salatu fihi lillah fakadzalika hadzal mawdi' alladhi u'idda lidhabhi fihi li ghairillah la yajuzu adzabhu fihi lahu subhanahu ya. maka sebagaimana masjid ini yaitu masjid dirar tidak boleh seorang itu sholat di dalamnya. Kenapa? Karena dia dibangun ya bukan di atas ketakwaan. Bahkan untuk memadaratkan kaum muslimin. Dibangun di atas kekufuran. Dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Dibangun justru untuk menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Maka demikian juga tempat yang di situ dipersiapkan ya memang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah dilarang untuk melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Qala ma yustafadu minal ayat ayat. Ya apa yang menjadi faedah dari ayat-ayat ini? Ya, karena dua-dua ayat. Al awal atau al-ula al-faidatul ula man udzabhi lillahi fil mawadi al-muaddah lidzabhi li ghairihi qiyasan ala man is fil masjid al-muassas ala maksiatillah ya dilarangnya untuk melakukan penyembelihan untuk Allah ya ini penyembelihan untuk Allah ya bukan kesyirikan tetapi di tempat yang dilakukan di situ kesyirikan masalahnya di situ ya saddun atau saddan lil dariah itu yang pertama yang kedua ya salah satu sebabnya adalah jangan sampai orang menyangka ketika ada oh lihat ini fulan dia seorang multazim dia seorang yang masya Allah kelihatannya ya bertakwa kepada Allah, rajin rajin beribadah, dikenal sebagai orang baik. Dia melakukan penyembelihan di tempat itu, orang akhirnya menyangka oh berarti boleh dong di situ. Nah, itu juga ya disebutkan para ulama di salah satu hikmahnya demikian. Ya. Menjauhi tempat-tempat seperti ini, jangan jangan sampai ya orang tertipu ya dan menyangka bahwasanya itu boleh berdalilkan perbuatan si fulan. Nah, itu kan ya tidak tepat. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, kalau Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sholat ya di tempat itu di masjid Dirar, ya niscaya itu akan menjadi senjata mereka dan hujah mereka ya untuk ya melaksanakan makar mereka. Qala man udzabhi lillahi fil mawadi al muaddah lidzabhi li ghairihi qiyasan ala man istalah fil masjid al muassas ala ma'siyatillah. Dilarangnya menyembelih untuk Allah pada tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya, sebagai kias eh, dengan kias dikiaskan terhadap dilarangnya salat pada masjid yang dibangun untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalnya istihbabus salati ma'al jamaah as salihin al-mutanazzihina an mulabasatil qadurati. Ya. Disukai untuk salat bersama jamaah orang-orang yang saleh yang mereka berusaha untuk membersihkan dirinya ya dari perkara-perkara al-qadurat. Ya perkara-perkara yang kotor. Kotor maknawi, kotor hissi di sini. Ya, dua-duanya masuk. Isbatul mahabbah lillah 'ala wajhi laiq bihi subhanahu ka sa'iri sifatihi. Ya, di sini ada isbat penetapan sifat al-mahabbah. Sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Yaitu dari ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Arabi'ah al haslu ala isbaqil wudu wa tatahur minan najasat. Ya. Motivasi untuk menyempurnakan wudu dan at-tatahur bersuci ya membersihkan diri, mensucikan diri dari perkara-perkara najis. Ya, baik maknawi, baik hissi. Al-khamisa anna niyah tu'assir fil baqa. Bahwasan, bahwasanya niat itu mempengaruhi tempat. Ya, niat itu mempengaruhi tempat. Mempengaruhi hukum tempat. Ya, mereka orang-orang munafikin niat mereka adalah niat yang jelek. Maksud mereka adalah maksud yang buruk. Ya, dan itu mempengaruhi tempat yang mereka bangun. Dalam keadaan fisiknya adalah fisik masjid. Ya, tetapi diharamkan untuk sholat padanya dalam keadaan fisiknya masjid disebabkan apa? Karena awalnya sudah salah, niatnya sudah jelek. As-sadisah masyru'iyat masyru'iyatu saddid dara'i al-mufdiyah ila syirk. Disyariatkan untuk menutup celah-celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Azabhu lillah itu bukan kesyirikan. Ya, bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala tetapi di tempat yang dilakukan padanya kesyirikan yaitu penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Dilarang. Kenapa? Karena sebagai ini tadi satu zara'i ya menutup celah. Ya. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya amalan zahir itu terkadang mempengaruhi batin. Ya, amalan zahir sebagaimana batin mempengaruhi zahir, zahir mempengaruhi batin. Ya. Seorang masuk neraka karena dia menyembelih lalat untuk berhala. Zahir ya. Awalnya takhallus hanya sekedar mem, apa melepaskan dirinya dari ancaman atau e, supaya dia bisa lewat suatu tempat misalnya. Tapi itu mempengaruhi batinnya. Ya ini juga uh, eh, sadud darai. Ya, jangan mendekati tempat-tempat yang seperti ini. Kala kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kala al-muallif rahimahullahu taala an sabit bin Dhahhak kala Nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwana فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله wala ma la yamliku ibnu Adam. Dari Sabit bin Dahab Ya Al-Khatraji Al-Ansari Sahabi masyhur Berarti beliau seorang Al-Ansari Dari Al-Bani Al-Khatraj juga wafat pada tahun 64 Hijriah. Beliau berkata, ya. Seseorang dia bernazar. Ya bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuana. Ya, tempat yang namanya buana. Apa itu nazar? Ini sering kita dapatkan kata-kata nazar. Nanti ada pembahasan setelah ini bab tentang ya e, menasirki an-nazar li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah seorang itu bernazar kepada selain Allah. An-nazar lugatan al-ijab. ini kalamnya Syekh Saleh Al Fauzan. Secara bahasa maknanya adalah al ijab, yang mewajibkan. Wasar'an huwa an yulzim al insanu nafsahu bi syai'in min al ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Ya, Seseorang itu mengilzamkan dirinya sendiri. Ya, seseorang itu mengilzamkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu dari perkara-perkara ibadah yang secara syar'i tidak wajib dia lakukan. Ya, tapi dengan sebab nadarnya itu menjadi wajib. Ya. Dengan sebab nadarnya itu menjadi wajib. Ya. Kita bahas eh, global dulu masalah nadar di bab ini untuk rincinya insya Allah pada bab berikutnya. Ya, misalnya Ada yang pernah bernazar di sini? Hah? Pernah bernazar nggak? Mat pernah bernazar nggak Mat? Hah? Belum. Lupa. Tapi pernah bernazar nggak apa-apa. Ya biar kita tahu surahnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Ah. Mang Lutfi. Pernah bernazar apa yang ketika itu? Puasa apa? Baik. Ya ini diantara contoh yang sering. Ya, kalau misalnya saya masuk pada masuk di perguruan tinggi ini, kalau misalnya saya lulus ujian, kalau misalnya eh, saya ranking satu kalau misalnya nah ini kan biasanya gini atau kalau sakit kalau saya misalnya di, ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah maka saya nah ini nazar namanya itu nanti apa misalnya tadi puasa ya beberapa hari misalnya baik puasa itu adalah ibadah ya puasa itu adalah ibadah Eh, dan ini maksudkan di sini adalah ibadah yang dia bukan ibadah yang wajib itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia kalau saya lulus ujian saya puasa Ramadan. Nah, ini ya urusannya lulus nggak lulus kamu wajib puasa. Ya, bukan ibadah yang yang dia pada asalnya bukan uh, hukumnya tidak wajib. Ya. Tadi misalnya, ya, Bang Lutfi mengatakan dia bernadar kalau lulus ujian akan eh, kalau masuk perguruan ter, ter, eh, per, perguruan tinggi A akan puasa beberapa hari. Ya. Nah, waktu itu berhasil nggak masuk perguruan tingginya? Ya, baik. Ketika apa yang dia uh, inginkan tercapai ya ketika yang dia inginkan tercapai ya masuk misalnya perguruan tinggi A yang memang dia niatkan di situ ya yang dia nazarkan di situ ya kalau dia bernazar ranking satu oh dia ranking satu ya dapat dia ranking satu. Kalau dia bernazar kalau dia disehatkan, atau misalnya orang tua lihat anaknya sakit bernazar kepada Allah kalau anaknya disehatkan, sehat dia bernazar. Tapi tercapai apa yang dia inginkan, maka wajib. Ini kita bicara global ya, ya rinciannya nanti insya Allah. Wajib dia untuk melakukan ya apa yang sudah dia nazarkan itu. Hukumnya jadi wajib. Ya artinya kalau dia tidak melakukan itu ya dalam rangka tidak ada misalnya bukan nazar yang sifatnya maksiat ya atau tadi disebutkan dalam hadis ya eh, apa namanya eh, wala fi malam ya, la diku ibnu adam ya. kalau saya lulus ujian itu kambing tetangga saya sembelih misalnya ya nggak boleh enak aja ya kalau, kalau kambing sendiri nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau mau dibeli dulu nggak masalah. Ya. Atau misalnya dia bernazar untuk melakukan maksiat. Ya. Kalau saya dulu saya mau pesta pora mabuk-mabukan. Bisa jadi kan? Ya. Zaman sekarang, zaman now. Ya. Bisa jadi Ya, kalau dia lulus misalnya, boleh nggak dipenuhi nazar seperti ini? Nggak boleh. Ya, kalau di situ tadi tidak ada yang menghalangi dia untuk e, misalnya bukan nazar maksiat, bukan pada perkara yang dia miliki, maka wajib, wajib untuk dia penuhi. Ya, aufi Adri kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang tadinya bukan suatu kewajiban, akhirnya menjadi wajib dengan sebab apa? nazarnya itu namanya nazar. Ya, itu namanya nazar. Kita bahas dari sisi pengertiannya dulu. Baik. Nah, sekarang ada seorang dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat namanya buana. Ya, artinya pada sudah dia bernazar untuk menyembelih di tempat itu sudah khusus, bukan di tempat yang lainnya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Eh, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia memenuhi nazarnya tersebut atau tidak. Ya. Fakala maka Rasulullah SAW berkata, hal kana fiha. Beliau bertanya dulu, tidak langsung membolehkan. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah pada tempat tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Ya, yang disembah. Ya, kalau para sahabat menjawab tidak. Ya. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah pada tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Ya, maka para sahabat menjawab tidak. Ya, artinya tempat itu adalah tempat yang aman, tempat yang bukan e, dilakukan kemaksiatan e, secara khusus. Artinya memang dikhususkan ke tempat maksiat, bukan. Kalau misalnya orang sekedar kemudian tanpa sengaja melakukan maksiat di situ, ya itu bukan dikhususkan berarti namanya. Ya. Ya. Kenapa Rasulullah bertanya orang ini menyebutkan tempat secara spesifik? Lo kenapa harus di tempat itu? Harus ditanya dulu, didetail dulu. Ya. Kecuali kalau secara umum menyembelih ibil misalnya, hanya menyembelih unta. Ya. Ini kan enggak di tempat yang namanya buanahnya tadi. Lo tanya dulu, ya. Ternyata tidak ada aman, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alfi bin adrik, penuhi nadarmu." Ya. Karena tidak ada e, wafa Ya, tidak boleh dipenuhi nazar yang diperuntukkan untuk bermaksiat kepada Allah dan nazar pada perkara yang tidak dia miliki. Tadi yang kita contohkan. Ya. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Ada sini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syartihima syarat keduanya artinya ya syarat al-Imam Al-Bukhari dan syarat al-Imam Muslim ini masuk kepada bab al-mustalah Baik, kita baca mana ijmalnya saja mudah-mudahan cepat ya. Al-Madna al-Ijmali hadis makna global dari hadis ini yadkur rawi ya rawi menyebutkan yaitu Sabit bin Dahab radhiyallahu taala anhu bahwasannya seorang iltazama rabbahu li rabbihi ya dia mewajibkan dirinya untuk men, artinya dia bernadar untuk menyembelih seekor unta pada tempat tertentu ya ala wajhi ta'ah dalam bentuk ketaatan wal kurbah mendekatkan diri kepada Allah sallallahu uh, wal kurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Wajah ayas alun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam anit tanfid. Ya, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Faskal salah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam andalika al makar Ya maka Rasulullah SAW mempertanyakan, mempertanyakan secara rinci tentang tempat tersebut. Hal sabaka an wujida fihi syai'un min ma'budati al-musyrikina aw sabaka an al-musyrikina yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi Ya, apakah sebelumnya didapatkan pada tempat tersebut sesuatu dari sesembahannya sembahan sesembahan sembahannya orang-orang musyrikin? Atau sebelumnya bahwasanya tempat itu dijadikan oleh orang-orang musyrikin, ya diagungkan dan dirayakan. Ya, di tempat situ jadi tempat perkumpulan mereka, tempat ya idnya mereka. Ya, falamma alima sallallahu alaihi wasallam bihului hadal makam min tilkal mahadir afta bi tanfidin nadar Tuma bayanan nadar alladhi la yajudu al-wafa'u bih. Ya, ketika beliau mengetahui bahwasanya tempat tersebut bebas dari apa yang beliau sebutkan, ya perkara-perkara yang dikhawatirkan tadi, ya, mahadir afta bitanfizin nadar. Maka beliau pun menfatwakan untuk e, kepada orang yang bertanya tadi untuk melaksanakan nadarnya, kemudian beliau menjelaskan nazar yang tidak boleh untuk dipenahi, dipenuhi.